Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana pelajaran terakhir kita ambil kemarin seputar apa kemarin? Hajjatul Wada', haji perpisahan. Terjadi pada tahun berapa? Dan pesertanya kurang lebihnya berapa jumlahnya? Antum al-akh Barakallah eh, barakallahu fik terjadi tahun berapa kemudian jumlah yang ikut kurang lebihnya berapa terjadi pada tahun 10 Hijriah jumlah orangnya eh? 6 aksar min mi'at alfin aksar min mi'ati alfin jumlahnya lebih daripada 100 ribu nah terjadi pada tahun 10 Hijriah. Naam barakallahu fiik itu ya. Naam. Bulan apa kemarin berangkatnya? Akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Karena haji itu nanti ha, dilaksanakan haji itu pada bulan apa? Dzulhijjah. Awal-awal bulan Dzulhijjah. Jadi enggak ada haji bulan Rajab enggak ada. Kalau umrah bebas. Kalau umrah bebas, ya kan? Tapi kalau Anak mau haji tahun e, bulan apa? Bulan Muharram katanya. Paham ya? Belum bisa. Eh, karena apa? Amalan haji nanti ada tanggal 8 Jamu Tarwiyah. Tanggal 9 Jamu Arafah. Eh, tanggal 10 nanti nah barakallahu fikum melempar apa? Jumroh, Eh, nah barakallahu eh, dan juga cukur. Sebutkan nanti semuanya ya. Nah, jadi semuanya itu ada aturannya di bulan Dzulhijjah. Rukun haji kemarin ada berapa rukun haji? Antum? Empat apa itu? Tawaf, tawaf ifadah ya, Ihram. Sa'i, wukuf. Rukun haji empat. Lalu rukun umrah ada berapa Ahmad? Tiga. Apa itu? Kecuali apa? Kecuali wukuf. Berarti teman ihram Sa'i tawaf. Sa'i itu apa sih sa'i itu? Eh, sa'i itu kan lari, lari apa maksudnya? Lari dari mana ke mana ini sa'i itu? Eh, barakallahu fiik. Antum. Bukit mana? Eh, Bukit Sofa Marwa. Berapa kali? Tujuh kali. Sa'i itu sudah jelaskan nanti ya. Tawaf, ngelilingi apa tawaf tuh? Ngelilingi makam Ibrahim atau ngelilingi apa? Atau ngelilingi kota Mekah? Hah? Ka'bah berapa kali putaran? Tujuh kali putaran juga. Paham ya? Nah, kita baca aja biar tambah jelas kita selesaikan. Pertanyaan dulu satu lagi. Waktu itu Rasulullah haji Wada, beliau lakukan haji kiran, ifrat atau Tamato antum Abdullah? Pendapat yang sahih hajinya kiran, Tamato atau Ifrat. Kiran. Haji kiran bedakan. Haji ifrat murni haji satu tak. Kalau haji kiran, nah barakallahu fikum digabung antara apa? Antara umroh dan haji. Umroh dulu selesai langsung digabungkan amalan haji. Paham ya? Nah, tanggal 8 Mulai mungkin mulainya terserah mau tanggal 5, tanggal 6 silakan. Yang penting tanggal yang penting tanggal 8 yaumut tarwiyah dia pergi ke Mina, bermalam di Mina. Paham ya? Bermalam di Mina dia. Kemudian besok paginya ketika matahari sudah terbit, paham ya? Nah, barakallahu fikum, barulah tanggal 9 mereka kemana? Ke padang Arafah. Di sana nanti apa? Di sana nanti namukuf, berdoa, berzikir, takbir, paham ya? Nam talbiyah atau yang semisalnya bebas. Yang penting banyak-banyak ibadah sampai sebelum zuhur. Nah, nanti ada khutbah, khutbah Arafah itu ya. Setelah itu nanti baru apa? Nah, baru salat zuhur jamak. Salat zuhur dan asar. Paham ya? Kemudian setelah itu wukuf di padang Arafah masih wukuf beribadah lagi. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, dari Arafah pergi ke mana? Ke Musdalifah. Malam itu, maghribnya di Musdalifah nanti di jamak dan isyaknya. Paham ya? Nah, sampai besok pagi lagi. Nah, barakallahu fikum balik ke Mina untuk melempar kawan, melempar lempar apa? Jamrah atau jumrah? Hah? Yang lempar jumrah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu globalnya. Kita lihat aja. Qala al-mu'allif asbahullah, perhatikan halaman 65. Falamma qadima sallallahu alaihi wasallam Makkah, kemudian tatkala Rasulullah sudah datang kota Mekah, tawafal kudum Namanya, nah tawaf kudum namanya ya, tawaf kehadiran awal kali datang. Tapi tawaf yang rukun tawaf apa namanya? Tawaf ifadah. Nanti ada tawaf wada, tawaf kudum, tawaf ifadah. Yang rukun yang tawaf ifadah dan keliru. Paham ya? Tawaf inti tawaf ifadah itu. Nah, kalau baru tawaf kudum sama tawaf wada, kok enggak tawaf ifadah enggak sah. Karena rukun. Rukun enggak sah. Kalau wajib dia ya masih sah, cuma nanti menyembelih apa? Hadiyun sembelian. Naam. Kita lihat sini. Summa sa'a baina Safa wal Marwah. Kemudian barulah beliau barakallahu fikum sa'i antara Safa dan Marwah. Wa amara alladziina lam yasuqu hadiyan an yafsakhu hajjahum ila ila umratin. Dan Rasulullah perintahkan mereka orang-orang yang belum membawa apa? Nah, barakallahu fikum sembelian agar mereka membatalkan haji mereka berpindah pada umroh Karena apa? Karena nanti kiron. Paham ya? Kiron itu umroh dulu selesaikan, setelah itu baru nyambung amalan haji. Bedanya cuma satu wukuf. Bedanya wukuf. Kalau haji tamato bagaimana haji tamato? Nah, barakallahu fiqh Kalau haji tamato, nah dia umroh dan haji dalam satu safar. Paham ya? umroh dan haji dalam satu dalam satu safar. Maksudnya apa? Nanti nggak pulang lagi. Tamatuk itu karena bersenang-senang. Bersenang-senang dengan satu kali safar dapat dua amalan. Paham ya? Yaitu apa? Na'am barakallahu fikum, dapat umroh plus dapat hajinya. Ayo na'am, seperti itu. Kita lihat sini. Wa tahallalu halan taman kemudian tahallul dengan apa? Tahallul yang sempurna. Eh, boleh ngapa-ngapain semuanya kecuali apa? Berhubungan badan. Summa yuhillu bil haji waqta khuruji mina mina. Kemudian barulah mereka apa? Nah mulai talbiyah. Labbaika hajjan. Ketika apa? Mereka keluar menuju Mina. Jadi umrah dulu, setelah itu nanti baru apa? Baru mulai nah barakallahu fikum Nam. mulai apa barakallahu fik mulai eh, talbiyah lagi enam ketika mereka sudah keluar menuju Mina. Kemudian Rasulullah mengatakan qala lawis takbaltu min amri mastadbartu. Kalau seandainya di awal permulaan aku belum terlanjur, nah, niscaya aku tidak akan apa masukul hadiah niscaya aku tidak akan apa? Tidak akan nah kalau fikum membawa hewan sembelian. Wala ja'altuha umratan dan aku akan menjadikan itu umrah. Tapi ternyata sudah terlanjur akhirnya apa? Digabungkan atau umroh dan haji dikenal dengan haji kiron. Hajinya kiron. Kemarin kita lewati pembahasannya ya. nam haji bersama umrohnya jadikan satu. Kalau tamattu itu nanti umroh sendiri, Nah, kemudian setelah umrah selesai baru nanti santai-santai di sana gitu. Nanti ketika datang musim haji, haji. Paham ya? Nah, barakallahu fikum mulai amalan yang baru situ. Itu haji tamattu, dinamakan tamattu karena bersenang-senang dengan apa satu kali safar, enggak dua kali. Paham ya? Misalkan orang Indonesia pergi ke sana umrah misalkan, setelah umrah enggak pulang lagi ke kan Indonesia dia. Nunggu sampai musim haji, ikut haji. Paham ya? Namanya haji tamattu namanya. Paham ya? Naam bernikmat-nikmat, bersenang-senang, bersenang-senang dengan, dengan satu safar. Kita lihat di sini perhatikan baik-baik. Wa qaddama Aliun radhiyallahu anhu minal Yaman hadiyan. Kemudian ternyata Ali membawa nah, hewan sembelian dari Yaman. Fa asyrakahu fi hadiyah. Kemudian Rasulullah berserikat di situ dalam binatang sembelian tersebut atau hewan sembelian. Wa kana hasiluha mi'at badanah. Kesimpulannya waktu itu 100 ekor unta. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Mina. Kemudian beliau keluar ke Mina. Kapan itu? Tanggal 8. 8 8 Dzulhijjah. Paham ya? Namanya yaum apa namanya? Yaum tarwiyah namanya, yaum tarwiyah. Enggak boleh puasa di situ. Enggak ada puasa tarwiyah itu pendapat yang sahih enggak ada. Jadi keluar ke Mina tanggal berapa tadi? Tanggal 8 Naam barakallahu fikum. Dzulhijjah yaum tarwiyah namanya yaum tarwiyah ya. Fa bata bermalam di sana. Bermalam di mana? Di Mina. Wa kanat lailatul Jum'ah tasik min Dzulhijjah. Waktu itu kejadiannya apa? Malam Jumat, malam tanggal 9 Dzulhijjah. Bener kan? Malam tanggal 9 berarti tanggal 8 itu loh. Namanya Yaumut Tarwiyah namanya. Bermalam di mana tadi? Di Mina. Sampai pagi nunggu matahari terbit, kurang lebihnya setinggi tombak barulah mereka berangkat lagi ke mana? Ke Arafah. Nah, barakallahu fiik. Seperti itu. Kita lihat lagi. Summa asbaha kemudian datanglah pagi hari fasara ila Arafah ya kan Rasulullah langsung berangkat berjalan ke Arafah. Wa khataba bin Namirah, Namirah itu nama masjid. Kemudian beliau khutbah di Namirah, khutbatan azimatan, khutbah yang sangat agung dan besar. Syahidaha min ashabihi nahwun min arba'in alfa. Waktu itu dari kalangan para sahabatnya menyaksikannya. Kurang lebihnya 40 ribu orang bayangkan radhiyallahu anhum ajma'in. Wa jama'a baina dhuhri wal 'asr. Kemudian di situ apa? Menjamak antara zuhur dan asr. Paham ya? Menjamak antara zuhur dan asr. Summa waqafa bi Arafah, kemudian wukuf di padang Arafah. Para ulama selang pendapat mengenai wukuf apakah harus berdiri? Pendapat yang sahih tidak harus berdiri. Tapi berdiam diri di situ. Bukan diam, maksudnya berdiam diri itu di situ ibadah gitu loh. Mau takbir, mau berdoa, intinya ibadah banyak peribadah. Banyak beribadah situ ya, enggak harus berdiri terus. Nah, aslinya hukum memang berdiri cuman tidak mengharuskan karena orang kan enggak kuat juga, enggak tahan juga. Kalau zaman sekarang kan sudah apa? Dipermudah ada ada apa namanya itu atapnya. Ya kalau zaman waktu itu enggak ada. Panas. Nah. Kita lihat sini barakallahu fikum. Kemudian summa bata bil Muzdalifah ya. Tadi kan masih di Arafah, nunggu matahari terbenam dulu. Wukufnya sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, solatnya bukan di Arafah, langsung pergi ke mana? Muzdalifah. Malam tanggal berapa itu? Malam 10 dzulhijjah. Naam. Malam 10 dzulhijjah, nah pergi ke Muzdalifah bermalam di sana. Paham ya? Nah, sampai pagi hari. Pagi hari setelah matahari terbit, nah barakallahu fikum, sebagian mana sebagian sebagian ulama mengatakan boleh sampai pertengahan malam langsung pergi ke Mina lagi boleh. Paham ya? Nah, tapi eh, pendapat yang masyhur itu sampai pagi hari. Setelah matahari terbit barulah berjalan ke Mina untuk melakukan apa tadi? Melempar jumrah tadi itu. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum kata beliau Summa bata di Musdalifah, kemudian bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Berarti tanggal berapa ini sana di? Bermalam di Musdalifah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah malam berapa berarti? Malam 10. Naam. Wa jama'a bainal maghrib wal isya' lailata idzin. Digabung juga di jamak salat maghrib dan isya'nya pada malam tersebut. Tsumma asbah kemudian datanglah waktu pagi hari. Fa shallal fajra fi awali waktiha kemudian salat subuh di awal waktunya. Setelah itu ngapain? Tsumma sara qabla tulul syams ila Mina. Sebagian mereka ada yang mengatakan eh, sampai terbit matahari, sebagian mereka ada yang mengatakan Nah barakallahu fikum sebelum terbit matahari habis subuh langsung. Paham ya? Habis subuh langsung. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan lagi nah barakallahu fikum pertengahan malam tapi ini yang sahihul alam. Summa sara qabla tulul syams ila Mina kemudian sebelum terbitnya matahari langsung jalan ke Mina. Ngapain? Untuk apa? Untuk amalan ibadah berikutnya. Farama jumratul aqabah. Kemudian nah barakallahu fikum melempar jumrah dikenal dengan apa? dikenal dengan apa? Dengan Jumratul Aqabah. Wa nahara menyembelih sembelian. Karena menyembelih sembelian itu untuk haji kiron. Nah, barakallahu fikum dan haji tamattu. Kalau haji ifrat tidak. Kita lihat sini. Kecuali apa? Kecuali kalau melanggar kewajiban. Kalau melanggar rukun enggak sah. Kalau melanggar kewajiban masih sah cuma nanti nah barakallahu fikum dia menyembelih hati, menyembelih sembelian. Naam. Kita lihat sini, wahalako kemudian mencukur rambut. Para ulama menjelaskan mencukur dicukur bersih. Ada yang mengatakan dipotong rambutnya, yang abdal bersih. Paham ya? Cukur gundul bersih itu ya. Nah, barakallahu fi. Kemudian ada yang nah barakallahu fi memotong biasa itu juga sah-sah saja. Nah, ya. Summa afadha kemudian selesai. Fatafa bil bait tawafal fard. Kemudian langsung beliau tawaf mengelilingi Ka'bah tawaful fard wa huwa tawafuz ziyarah. Paham ya? Tawaful fard wa huwa tawafuz ziyarah ini dikenal dengan tawaful ifadah. Tawaf apa? Al-ifadah, tawaf yang rukun. Summa halla min kulli shay'in hurima minhu sallallahu Kemudian apa? Kemudian dihalalkan segala sesuatu yang semula diharamkan. Kecuali apa? Kecuali berhubungan badan, tahalul pertama. Wa khataba tsani yaumun nahr. Kemudian beliau khutbah di hari kedua. Nah, barakallahu fikum, di apa? Di hari nahr. Hari kedua berarti tanggal berapa ini? 11 Zulhijjah. ayam nahr ada berapa sih ayam nahr? 10 Zulhijjah Idul Adha. ayam nahr 11, 12, 13 masih masuk namanya ayam tasrik namanya. Ayam tasrik 11, 12, 13. Berarti kalau nyembelih hewan kurban tanggal 13 boleh, boleh. Selama belum matahari terbenam. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini, habis asar pun masih boleh tanggal 13. 13 Zulhijjah. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Kemudian beliau khutbah dengan khutbah yang agung juga. Wa wassa wa haddara, kemudian beliau memberikan wasiat dan memperingatkan wa anzara wa ashhadahum ala anfusihim annahu balagha risalah kemudian beliau juga memberikan peringatan serta mempersaksikan kepada di hadapan mereka nam barakallahu fikum terhadap diri diri mereka annahu balagha risalah maksudnya apa Rasulullah itu bersaksi nah di hadapan mereka bahwasanya beliau sudah menyampaikan risalah fa nahnu nashhad annahu balagha risalah dan kita menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah wa addal amanah dan sudah menunaikan amanah wa nasahal ummah dan juga telah menasihati umat sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sampai hari hari kiamat. Summa aqbala sallallahu musarifan ila Madinah. Kemudian setelah selesai beliau pun langsung kembali ke kota Madinah. Waqad akmalallahu lahu dinah dan sungguh Allah Taala telah menyempurnakan untuk beliau agamanya. Tidak lama kemudian beliau meninggal